Kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya dari dhalalat Syiah kesesatan aliran Syiah Rafidhah adalah anggapan mereka bahwa semua yang selain Syiah adalah kafir. Pengikut jid atau tagut pengikut Abu Bakar wa Umar yang mereka juluki dengan dua berhala Quraisy dan mereka menganggap bahwa ahli sunnah Allah min kufri Yahudi wan Nasara mereka menganggap bahwa selain Syiah kaum muslimin secara umum lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani Tentunya kalau ditanya mereka secara langsung mereka akan takiyah. om enggak, kamu nggak mengkafirkan. Tetapi yang kita nukil adalah ucapan tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya ahlu sunnah, ai muslimin secara umum, akfar minal yahudi wan nasara. Karena Yahudi kafir min aslihim, Yahudi kafir, kafir min aslihim, Sedangkan ahlu sunnah murtad. Kata mereka murtad itu lebih jelek daripada orang kafir dari asalnya. Walihada, oleh karena itu, mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghadapi muslimin. Ini khonibina azakumullah. Kejanggalan yang ada pada Syiah Rafidhah sepanjang sejarah. Yu'awinun al-kufar ala jumhuril muslimin. Mereka bertahun bersama orang-orang kafir untuk memerangi muslimin. Contoh dalam sejarah mereka bekerja sama dengan bangsa Tartar atau dalam bahasa Arab Tatar ala jumhur al-muslim untuk melawan jumhur kebanyakan kaum muslimin. Bahkan mereka menjadi penyebab utama masuknya Genghis Khan. Tokoh kafir yang memimpin pasukan kufar untuk memerangi muslimin, bagaimana mereka bisa masuk? Dengan pengkhianatan Syiah Rafidhah. Demikian pula Hulaku masuk ke Irak juga dengan perantaraan Syiah Rafidhah bahkan mereka ikut dalam pasukan Holako untuk membantai kaum muslimin di Baghdad dan kembali dari Baghdad di perjalanan mereka merampas merampok menjarah rumah-rumah kaum muslimin Khamilinahazzakumullah akidah mereka berbeda dengan akidah kaum muslimin menganggap bahwa Allah tidak mengetahui hari esok dan Allah memiliki sifat dadak yang kadang-kadang nggak -kadang tahu kemudian baru tahu kemudian menganggap pula bahwa tokoh-tokohnya seperti Tuhan bisa menakdirkan bisa menentukan ternyata dalam barisan pun mereka tidak di barisan kaum muslimin. Selalu dan selalu bersama barisan kufar. Sehingga para ulama seperti Syekhul Islam rahimahullah dan lainnya menyatakan wa qad ittafaqa ahlul ilmi bi ahwal anna a'zama as-suyuf allati sallat ala ahli al-qiblah mimman yantasib ila ahli al huwa min at-tawa'ifil muntasibah ilaihim. Kata mereka para ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama para imam sepakat mereka tidak berbeda pandangan bahwa pedang yang paling banyak menghunus dan membatai muslimin justru dari kelompok yang mengaku muslimin. Coba lihat sejarah pembantaian kaum muslimin. Adapun dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam perang-perang Rasulullah dan kaum muslimin melawan orang kafir, selalu kaum muslimin dimenangkan oleh Allah. Kalaupun ada korban sedikit. Di zaman Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ketika berjihad melawan orang-orang kafir, Allah menangkan. Allah dukung dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kalaupun ada korban tidak banyak. Alhamdulillah. Tetapi yang terbanyak pembantaian yang terjadi adalah pembantaian kaum muslimin oleh orang-orang yang mengaku muslimin. Seperti kelompok Khawarij, para teroris Khawarij, dan kelompok Syiah Rafilah. Demikian dalam Majmu' Fatawa juz ke-28 halaman 479. Fahum أشد ضررا على الدين وأبعد من شرائع الإسلام من الخوارج والحروية maka syiah rafidah lebih berbahaya terhadap kaum muslimin daripada khawarij dan haruriyah demikian pula lebih jauh dari Islam lebih jauh daripada khawarij kalau khawarij saja Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa mereka yang yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minat ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar ke sisi lain. Tembus. Saking ekstrimnya melampaui batas. Masuk Islam dari satu sisi, keluar dari Islam dari sisi lain. Itu khawarij. Sedangkan Syiah asyadda min dzalik. Yang lebih dahsyat lagi. Kita lihat beberapa contoh. Di antaranya wahai hadirin yang kami hormati. Jangan kita lupakan sejarah yaitu seorang tokoh Syiah yang bernama Ibn al-Alqami julukannya dan juga Nasiruddin Tusi bagaimana mereka bisa meruntuhkan sebuah khilafah Islamiyah di negeri Baghdad. Bagaimana caranya? Dengan istiqdam hulaku. Menunggangi pasukan hulaku. Hulaku Khan. Setelah itu, dia bekerja sama dengan pasukan kufar hulaku membantai, membunuh kaum muslimin, mengalahkan khalifah Al-Musta'sim rahimahullah. Ditangkap oleh mutasim dimasukkan ke dalam karung atau sejenis karung, diikat <laughs> dan diletakkan di bawah dan dilewati diinjak-injak pasukan berkuda mereka sampai mati. Ini Ibnul Al-Qami. Wa laqad khaja Ibnul Al-Qami la'anahu Allah khalifah. Dan Ibnul Al-Qami menipu khalifah ini. Kenapa kok bisa sampai kalah mereka? Ditipu suaranya seakan-akan suara seorang muslim utusan yang muslim dan berkata kepada khalifah bahwasanya Holako hanya ingin berbicara dengan damai Holako hanya ingin perdamaian Holako dan pasukannya tidak ingin berperang maka berangkatlah khalifah dengan membawa tokoh-tokoh cerdasnya para ulamanya, para pakar-pakarnya untuk berdiskusi untuk berbicara, bukan untuk berperang. Jumlahnya 1100 orang. Sampai di luar kota <laughs> dibantai oleh Holaku dan pasukannya habis. Dan Mu'tasim dimasukkan dalam karung tadi kemudian diinjak-injak oleh kuda-kuda mereka sampai mati. Holako ketika tersisa Mu'tasim sang khalifah ragu-ragu mau membunuhnya. Dengan alasan apa membunuhnya? Tetapi justru partnernya Al-Qami yang bernama Al-Tusi, Nasiruddin Al-Tusi yang juga seorang Syi'i Rafidhi berfatwa bunuh dia. Jadi yang berfatwa untuk membunuh justru seorang tokoh Syiah. Bijawaz qatlihi berfatwa untuk membolehkan pembunuhan terhadapnya. Alhamdulillah demikian di dalam kitab Dima ala Nahril Qurkhi. Qurq dikatakan qadra adadil qatla bi Baghdad. Ketika kejadian pembantaian ini, jumlah yang terbunuh di Baghdad tidak sedikit. 800 ribu orang yang dibantai. Oleh Arab dan pasukannya bersama Syiah Rafidah satu kedua. Ubaidillah yang merupakan tokoh dainya Fatimiyah. Kelompoknya disebut Fatimiyun. Daulahnya daulah Fatimiyah. Kenapa dinamakan daulah Fatimiyah? Karena mereka mengaku pengikut dan pencinta Fatimah. Anak Rasulullah SAW. Dan menuntut haknya Fatimah ila akhirnya. Peranannya tidak kalah dengan peranan Al-Khami. Al-Qami. Fa'innahuma intamakkanan min Tidak lama setelah mereka berhasil menguasai beberapa daerah muslimin di daerah Maroko atau Al-Maghrib mulai berbuat dan bertindak dengan tindakan-tindakan yang na'udzubillah merampas, membunuh, membantai. Itu dilakukan oleh pimpinan Fatimiyah pada daulah Fatimiyah. Syiah. Dia meruntuhkan benteng kaum muslimin dan kemudian membantai kaum muslimin memerangi mereka. Merampas semua senjata dan kemudian membunuh para pokoha, para ulama dibunuh. Ditangkap, dibunuh, ditangkap, dibunuh. Enggak ada pengadilan, enggak ada apapun. Dan orang bodohnya diangkat, dijadikan sebagai pejabat, pemimpin. Ini keadaan dia. Kemudian meminta dan memaksa untuk membayar upeti. muslimin yang akhirnya menekan, membuat susah menindas kaum muslimin sendiri. Menindas kaum muslimin padahal mereka mengaku muslimin. Wa kana yursil 'ala al-fuqaha wal ulama. Dan dia utus pasukannya ke rumah-rumah para ulama, para tokoh-tokoh agama. Fayudbahuna fi firashihim dan dibantai di kasur-kasur mereka, di rumah-rumah mereka. Ini Ubaidillah dengan negaranya Fatimiyah yang juga dijuluki Ubaidiyun mengikutnya. Wa arsala ila Rum wa sallatahum 'ala al-muslimin dan lebih parah lagi. Dia utus utusannya ke negeri Romawi dan berkata kepada Romawi, silahkan engkau bisa masuk memerangi mereka. Dibuka pintunya untuk Romawi. Ini juga dalam kitab-kitab seperti kitab Tasbit Dalail Nubuwah oleh Qadhi Abdul Jabbar. Contoh ketiga, Al-Aziz Billah. Tokoh berikutnya dari Daulah Fatimiyah. Sehingga dijuluki dengan Al-Aziz Billah Al-Fatimi. Dia ambil sekretarisnya, sekretaris negara. Seorang Nafrani kafir yang bernama Isa ibn Storis Isa ibn Storis dan juga di Syam dipimpin oleh wakilnya seorang Yahudi namanya Misha namanya Misha dengan adanya Misha yang memimpin di Syam dan ada seorang Nasrani yang bernama Isa sebagai bendahara negara, sebagai sekretaris negara, maka Yahudi dan Nasrani sudah mulai kurang ajar kepada muslimin karena merasa mereka punya pimpinan. Faida ahli Mesir ila Qaratis. Akhirnya penduduk Mesir jengkel, menentang nggak berani. Akhirnya nulis tulisan dan ditempel di tengah jalan. Apa isi tulisannya? maktub tertulis padanya billadhi a'azza yahud bi Misha wan nasara bi Isa wa adala al-muslimin bika alla kashafta 'anna begitu tulisannya yang kalau terjemahkan maknanya wahai yang memuliakan Yahudi dengan Misha pimpinan Syam atau penguasa Syam dan yang memuliakan Nasrani dengan Isa Isa ibn Sturis dan yang merendahkan dan menghinakan muslimin bika ant merendahkan muslimin olehmu Allah kasyafta anna Qanibidina azakumullah ratatan penduduk Mesir meminta kepada Allah wahai yang memuliakan Yahudi dengan Misha wahai yang memuliakan Nasrani dengan Nestoris dengan Isa wahai yang merendahkan muslimin dengan kamu ya, tolong ya, hentikan perbuatanmu ya. ini bukan kejahatan pertama dari orang ini yang bernama Al-Aziz Billah Al-Fatimi dia perintahkan di tahun 351 memerintahkan Mu'izzud Daulah Amat Syiah untuk menulis tulisan di seluruh masjid-masjid ditulis spanduk-spanduknya atau tulisan-tulisan di masjid isinya la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semoga Allah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah melaknat orang yang merampas dari Fatimah tanah Hadak. Semoga Allah melaknat yang melarang untuk dikuburkannya Al Hasan di sisi kuburan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah melaknat orang yang mengusir Abu Dar. Semoga Allah melaknat yang mengusir Abu Abbas dari majlis syura. Siapa yang dimaksud? Semua para sahabat yang dimaksud. Semoga Allah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat yang mulia. Yang Masya Allah jihadnya bisa binilah, Hidupnya dalam jihad dan jihad. Semoga Allah melaknat yang merampas tanah tanah hadat dari Fatimah. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Padahal bukan merampas tanah hadat. Abu Bakar menyampaikan riwayat aku mendengar Rasulullah bersabda, "Malah tarok tuhu sadaqah." Aku tidak mewariskan apa yang aku tinggalkan semuanya buat sadakah. Aku tidak mewariskan kecuali aku tidak mewariskan dinar dan dirham kata Nabi. Aku tidak mewariskan harta, aku mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dia mengambilkan warisanku yang terbanyak. Abu Bakar membacakan itu. Dan setelah tanah fadak tadi dianggap bahwa itu adalah sedekah, Abu Bakar juga memutuskan keputusan kedua bahwa ahli bait dijamin oleh negara. Kurang apa? Hadis sahih SAW tidak meninggalkan harta kecuali sedekah. Tidak diwariskan. Aku tidak mewariskan dinar wala dirham kata Nabi. Aku mewariskan ilmu. Tetapi mereka menuduh Abu Bakar merampas tanah Sadar. Yang kedua, man mana'a an yudfan al-Hasan inda qabri jaddih. Semoga Allah melaknat orang yang melarang dikuburnya Hasan di sisi kuburan kakeknya yang dimaksud Aisyah. Aisyah itu kamarnya Aisyah. Kalian tahu seberapa besarnya. Sudah ada kuburan Abu Bakar, eh, kuburan Rasulullah SAW, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Dan itu pun mengada-ngada. Umar ketika sakitnya, ketika terbunuh, radhiyallahu taala anhu, tidak memaksa untuk dikuburkan di sana berkata sampaikan kepada Aisyah bolehkah aku dikuburkan di sana kalau aku mati kalau tidak diizinkan diam kamu kembali kepadaku izin karena itu kamu Aisyah ini semua semoga Allah melaknat yang ketiga Man nafa Abu al-Ghifari. Semoga Allah melaknat yang mengusir Abu Dar al-Ghifari. Siapa yang mengusir Abu Dar al-Ghifari? Utsman bin Affan tidak mengusir. Ketika Abu Dar memiliki pemahaman bahwa seseorang tidak boleh menyimpan harta lebih dari satu hari. Hari itu dia mendapatkan harta, hari itu dia makan yang dia makan, dia pakai yang dia pakai, selebihnya disedekahkan. Kata Beliau kata khalifah, kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau nggak bisa bermasyarakat. Tidak mengatakan pergi engkau tidak. Tapi beliau berkata, aku akan ke Syam. Abu Dhar pergi ke Syam. Sampai di Syam, ternyata terjadi pula hal yang hampir sama dengan Muawiyah. Muawiyah mengatakan, engkau kalau berpendapat seperti itu, engkau nggak bisa bermasyarakat. Tapi aku akan pergi ke desa fulan. Rabzah nama desanya. Apakah Abu Dhar marah, dendam, atau ingin memberontak? Tidak. Bahkan datang pasukan Khawarij mendatangi Abu ya Abu kami mendengar apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman bin Affan dan apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Kami siap menjadi tentaramu pancangkan bendera, kibarkan bendera, kami akan menjadi tentara. Kita lawan mereka. Apa jawaban Abu Dhar? Mahlan ya ahlul Islam. Tenang, sabarlah wahai kaum muslimin. Aku diwasiat atau diberi wasiat oleh kekasihku. Ausani khalili. Ini Rasulullah SAW. Ausani khalili. Kalau sampai terjadi demikian dan demikian, dikatakan sabarlah tasma wa tuti wa in sayyaruka kaifa saru kalaupun engkau diusir ke sana kemari maka tetaplah dengar dan taat pada penguasa walaupun mereka mengusir ke sana dan kemari ini kemudian azakumullah Abu Dharnya sabar dan memiliki prinsip ahlus sunnah untuk sabar menghadapi penguasa tetapi mereka yang nggak ada hubungan apa-apa tiba-tiba mereka semoga dilaknat laknatullah semoga Allah melaknat maksudnya melaknat Utsman bin Affan yang mengusir katanya Abu Dhar astagfirullah dan itu tempel di masjid-masjid di masa kekuasaan Fatimiyah demikian pula man akhrajal Abbas anis syura yang dimaksud Umar bin Khattab yang mengeluarkan Abbas dari musyawarah. taala Ini kisah-kisah mereka yang mereka ada-adakan, kadang mereka tambahi, kadang mereka kurangi dan kemudian dijadikan alat untuk pelanat mereka. Qala ad safawiyah. Contoh berikutnya bahwasanya ada daulah namanya daulah Safawiyah yang juga berdasarkan Syiah Rafidhah dan dipimpin oleh tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Mereka juga ketika menguasai sedikit kekuasaan maka mereka bekerja sama dengan Hungaria negeri kafir mendatangi raja Hungaria untuk melawan daurah daulah Utsmaniyah al-Muslimah. Ini daulah Syiah, ini daulah Muslimah, Muslimah besar. Mereka tidak akan sanggup melawan Muslimin. Mereka minta bantuan kepada negeri kafir Hungaria untuk memerangi Muslimin. Alhamdulillah min dzalik. Wa qad tamma tahalu fi fatwa dan itu kerjasama dengan kafir itu dengan fatwa dari tokoh mereka Ali Al-Kurki yang kata mereka tokoh besar, ulama besar kok bisa berfatwa seperti itu? la ajab tidak aneh karena akidahnya akidah syiah yang menganggap seluruh muslimin selain syiah kafir halal darahnya hanya saja kadang masih taqiyah kalau sudah mulai kekuasaan punya baru keluar ya. prinsip-prinsip ya, tersebut sebagaimana pernah terjadi. terjadilah kembali pertumpahan darah dan pembantaian kaum muslimin. Walam yakun Tohmasib khairun min abi. Ini tadi tokohnya Daulah Safawiyah adalah Tohmasib dan dia tidak lebih baik dari bapaknya yang bernama Syah Ismail. Dia menjadikan cercaan kepada khulafa Rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman itu sebagai aturan ketika berkhutbah. Jadi setiap berkhutbah dimulai dengan innal kemudian dengan laknat. Semoga Allah melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dalam semua acara-acara dibuka dengan semoga Allah melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Setiap ada acara ini, acara itu dimulai dengan puji-pujian, kemudian dimulai dengan berikutnya laknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dan bukan satu itu. Dijadikan laknat kepada Abu Bakar wa Umar dan Uthman sebagai ujian bagi rakyatnya. Daerah Iran yang sekarang Iran. Ya, Dulunya Daulah Safawiyah itu. Ya, sekarang jadi negeri Iran. Maka semua yang selain Syiah diuji dengan kalimat yang sama. Semoga Allah melaknat Abu Bakar, semoga Allah melaknat Umar, semoga melaknat Uthman. Ucapkan kalimat bishbat. Bishbat itu betul, aku setuju, aku sepakat begitu. Bahasa mereka bahasa Ardibijan, Ardibijaniyah. Maka mereka panggil satu persatu. Allah melaknat Abu Bakar, Umar, Umar kalau dia nggak mengucapkan bishbat maka dipenggal kepalanya. Kalau mengucapkan bishbat selamat. Ucapkan bishbat. Yang maknanya ana sami' ana uwafiq ala sab. Yang maknanya aku sepakat, aku setuju dengan cercaan dan laknat tersebut. Maka terjadilah pembantaian. Sampai sekian banyak korban di masa itu. Jumlahnya tidak bisa lagi dihitung dengan ribu. Bahkan bukan ratusan ribu. Korbannya satu juta orang kurang lebih. Dan itu tercatat dalam sejarah. Dalam sumber yang sama. Dalam sebuah negara sebesar Iran satu juta dibantai. Hanya karena tidak mau melaknat Abu Bakar wa Umar. Hanya karena tidak mau melaknat Khulafa Rashidin. Ketika sampai di Baghdad, kekuasaannya mencapai Baghdad, dia mengumumkan Sadahul Khulafa Rashidin wa ghairihi min Khulafa Islam mengumumkan kembali aturannya harus setiap khatib penceramah pengajar harus melaknat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Diumumkan ke seluruh negeri sudah ketika meluas sampai ke Irak. Wa akhbara ahli sunnah ala i'tinaq at dan menghabarkan kepada semua ahli sunnah. Ahli sunnah menurut mereka selain Syiah diwajibkan untuk berpegang dengan ajaran tasyayyu kalau tidak akan dibunuh. Apakah di penggal lehernya atau digantung? Walladhi yarfud yaqtuluhu. Siapa yang menolak akan dipenggal. Hadza ma fa'alahu bil ahya. Ini yang dilakukannya pada orang-orang yang masih hidup. Bagaimana orang mati? Tidak lepas dari kejahatan mereka. Nah, tidak lepas dari kejahatan mereka. Dibongkar kuburan-kuburan mereka, kemudian dibuang. Perkuburannya dipakai oleh mereka untuk tempat mereka, bangunan mereka. Di antaranya imam yang sempat dibongkar dan dibuang jasadnya dan kemudian diselamatkan oleh muslimin <laughs> adalah Abu Hanifah. Kuburan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Muslim yang sangat Itu Iran zaman dulu. Yang kekuasaannya meluas sampai ke Baghdad, sampai ke Irak. Sampai ini tidak jauh. Tidak jauh berbeda. Wa min hikbil Khomeini di antara dengkinya Khomeini pada ahli sunnah dia perintahkan amiral yang bernama Ahmad Madani diperintahkan untuk membunuh semua penduduk negeri Arabistan sebuah desa besar, sebuah kota satu kota dibantai oleh Khomeini mengapa? apa salah mereka? karena mereka ahli sunnah. Bas, gak ada alasan lain. Mengapa mereka dibantai? Karena mereka ahlu sunnah. Kenapa mereka dibantai? Kenapa kalau ahlu sunnah harus dibantai? Karena mereka menuntut hak mereka. Mereka ingin berpendapat dengan pendapat mereka. Mereka ingin berkeyakinan dengan keyakinan mereka. Mereka ingin beribadah dengan ibadah yang mereka pahami. Dari kira apa sunnah? Ya. Sanibidina azakumullah persis seperti dibantainya ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wahum dan mereka dalam keadaan syuhud menyaksikan apa alasannya tidak ada alasan kecuali yuminu billahi al al hamid tidak ada alasan kecuali karena mereka beriman kepada Allah al al hamid beriman pada Allah bahwa Allah maha mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi Allah Maha tahu. Tidak. Allah tidak tahu yang akan datang. Harus katakan begitu kalau nggak dibantai. Haji. Hanya karena beriman pada Allah dibunuh. Maka Khomeini memerintahkan mereka. Jawaban Khomeini ketika mereka menuntut tuntutan-tuntutan mereka, jawabannya Taktil Petashrid Bantai Bunuh Usir Kaum muslimin yang saya hormati Dajjal Safak dima Penumpah darah Tidak berhenti sampai di situ Dia menganggap bahwa Irak tadinya negara kami Di zaman Safawiyah. Di zaman kedengkotnya dulu itu negara kami. Saudi juga negara kami. Yaman juga negara kami. Semua itu adalah negara kita. Dan itu terucap dari mereka. Kita baca ucapan mereka. Di antaranya ucapan mereka yang berkata, "Inna Iran lan tatakhalla atau tu'id al-jazr al-thalath, al-juzr al-thalath." Iran kata Khomeini masih tidak akan meninggalkan tiga negara yang semuanya milik kami yaitu Qatar Abu Dhabi wa Qatar Amman wa Dubai wal Kuwait wa Saudiya semua itu laisat dualan mustaqillah itu bukan negara-negara terpisah bukan negara-negara yang terpisah mereka semua itu negara-negara Iran katanya jadi jangan heran kalau ditemukan di rumah salah seorang tokoh Iran, tokoh Syiah di Kuwait, di dalam rumahnya senjata-senjata ditemukan, bahan peledak ditemukan, sekian banyak bukan sedikit, dalam jumlah besar. Dan itu jadi berita nasional, dan internasional, semua tahu. Maka jangan heran kalau kaum Syiah di Yaman memberontak dan mengenamakan diri mereka Houthiyun akidah mereka Syiah Rafidah jangan heran kalau kemudian Iran bekerja sama dengan Suriah untuk membaca rakyatnya sendiri pada rakyatnya mereka muslimin jangan heran kenapa? karena Syiah agama lain musuhnya muslimin kalau Syiah itu dalam keadaan menganggap muslimin kufar halal darahnya dan itu menurut ucapan tokoh-tokoh Syiah kalau ada orang Syiah yang mengatakan tidak kok kami tidak mengkafirkan, kamu masih belum jadi seperti mereka. Hati-hati. Ya. Kamu masih ditakiyahi oleh mereka. Ya. Masih disembunyikan oleh tokoh-tokohmu. Ya. Kau muslimin yang saya hormati. Mereka juga berkata bahwa Adam, wa Baghdad tabi'atani lana. Adam di Yaman dan Baghdad di Iraq itu adalah tabi'ani lana, itu adalah milik kami. Itulah akidah mereka tentang muslimin. Bahwa mereka halal darahnya, dibantai, dibunuh, dan mereka dibolehkan bekerja sama dengan orang kafir untuk membantai muslimin. Hati-hati. Wahai kaum muslimin di Indonesia, hati-hati mereka itu tidak lain, tidak berbeda dengan khawarij para pemberontak. Tidak berbeda. Memiliki prinsip yang sama bahwa semua negara harus menjadi negara Syiah. Dengan halus ataupun dengan kasar. Dengan pemberontakan ataupun dengan pembantaian. Pokoknya harus menjadi negara Syiah. Iran. Jangan dikira bahwa mereka itu seluruhnya muslimin, seluruhnya syiah. Tidak. Jangan dikira bahwa Iran itu semua adalah orang-orang syiah. Tidak. Dulunya banyak, bahkan separuh lebih. Hanya kebetulan yang memimpinnya adalah tokoh syiah, maka yang tadinya mayoritas jadi habis dibantai. Maka tidak mustahil Indonesia yang mayoritasnya ahlus sunnah kalau mereka diberi kesempatan, lalu bilang mendalik Tidak mustahil dan tidak jauh mereka akan melakukan hal yang sama dengan kedengkot-kedengkotnya. Apakah Al-Qami ataupun Nasiruddin tusi ataupun Ubaidillah Ad-Da'iyah Al-Fatimi atau Al-Aziz Billah Al-Fatimi atau Khomeini. Tidak jauh. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sudah terbukti. Sudah tercatat dalam sejarah. Kenapa kok kemudian ingin memulainya lagi? Oh barangkali ini lain syiahnya. Karena katanya mufti dari Mesir. Syiah dengan sunni itu tidak berbeda. Cuma berbeda istihadiah, Istihadiyah. Cuma berbeda furu'iyah. Furu'iyah Apakah Quran dengan Quran Fatimah dikatakan itu adalah furu'iyah? Apakah akidah Ahlu sunnah yang menyatakan Allah maha mengetahui Sedangkan mereka berkata Allah tidak mengetahui Itu huru'iyah Akidah badak mereka Itu huru'iyah Istihadiyah Apakah perbedaan Al-Quran Perbedaan hadis-hadis Itu huru'iyah Apakah hubus sahabah cinta kepada para sahabat itu furu'iyah atau usuliyah usul prinsip karena mereka para sahabat dipuji dalam Quran bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, bukan empat ayat, sekian banyak ayat. Sudah kita bacakan sebagiannya. Sabiqun al-awwalun min al muhajirin wal ansar. Disebut muhajirin, disebut ansar. Demikian pula Allah katakan Muhammad bin Rasulullah ladina ma'ahu. Muhajirin dan ansar juga disebut bukan sekali, di surat Al-Hasr lil fuqara'il muhajirin. Diikuti dengan ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dar dan yang memberikan tempat dan menolong Ansar. Yang dua-duanya dijuluki dengan julukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya seluruh kaum muslimin, ilahnya seluruh kaum muslimin, dalam Qur'annya seluruh kaum muslimin. Disebutkan muhajirin dengan ulaika humus sadiqun Orang-orang yang sadiq. Ansar Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang muflihun, orang-orang yang mendapatkan falah. Dipuji oleh Allah Taala. Dalam surat Al-Anfal masih disebut lagi oleh Allah. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ika humul mu'minuna haqqo. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. Siapa itu? Muhajirin. Dan juga yang memberikan tempat dan menolong siapa itu? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa Mereka adalah orang-orang beriman yang hakiki. Kata Allah dalam Qur'annya kaum muslimin. kalau Allah, ucapan Allah yang dipegang kitabnya oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nggak berbeda satu huruf pun. Kalau berbeda satu huruf, niscaya kaum muslimin di belakang yang mengatakan subhanallah. Kalau imam membaca salah, seluruh kaum muslimin akan mengatakan subhanallah. Penghafal-penghafal Quran gak pernah habis setiap tahun, setiap terus bermunculan hufaz para penghafal, penghafal. Dimulai sejak sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan berikutnya lagi dan berikutnya lagi sampai hari ini nggak pernah kosong dunia ini dari penghafal Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya nggak mungkin akan berubah satu huruf pun nggak mungkin. Bukankah dulu nggak ada titik mungkin al quran dibaca Al-Fari'ah? Memang nggak ada titik. Tapi jangan dikira mereka mengandalkan tulisan. Mereka mengandalkan hafalan mereka. Mereka hafal. Para penghafal-penghafal Al-Quran. Nggak pernah kosong dunia ini dari penghafal Al-Quran. Hanya saja para munafikin dari kalangan Syiah Rafidah selalu menyatakan Quran itu ada yang lebih lengkap, lebih sempurna dan seterusnya kaum yang saya Pembantaian-pembantaian terjadi dan selalu disebabkan oleh pengkhianatan Syiah Perang salib. Dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin. Kapan mereka bisa menang? Ketika Syiah Rafidah berkhianat. Salahuddin Al-Ayubi berangkat dari Mesir memerangi pasukan salib negerinya diperangi oleh Syiah dan ketika mereka balik diserang dari belakang oleh Syiah. Masya Dan terbentuklah negara Syiah setelah itu. Ini yang terjadi sepanjang masa sampai hari ini. Di depan mata kepala kita. Terlihat jelas dengan banyak saksi. Apa yang dilakukan oleh Iran sepanjang masa. Kekacauan-kekacauan yang terjadi di Mekah. Kekacauan yang terjadi di Syam apa yang terjadi di Yaman di Suriah tidak lepas dari peranan mereka Syiah Rafidhah termasuk di Irak sekarang selanjutnya dari kesalahan mereka tentang tahrif Al-Quran agar jangan dikira itu mengada-ngada dan mereka selalu taqiyah Quran kita sama dengan Quran kalian tidak hanya satu tokoh, hampir semua tokoh Syiah dengan kitab-kitab mereka semuanya menyinggung masalah tahrif Al-Qur'an, masalah perubahan Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang kata mereka yang asli, yang ini sudah diselewengkan. Di antaranya ucapan Al-Qummi dalam tafsirnya juz ke-1 halaman 10 Ketika dia menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Ayat ini ma'ruf kita kenal sejak kecil. Bahkan dihafal oleh kaum muslimin. Kuntum khairu ummah. Sebaik-baik umat. Didengar di mimbar-mimbar Jumat Masya Allah. Ternyata dalam tafsir Ummi dikatakan bahwa ketika dibacakan ayat ini kepada Abu Abdullah alaihi salam, maksudnya Abu Abdullah alaihi salam adalah Ja'far Sadiq. Dan tentunya berdusta berdosa atas nama Ja'far Sadiq. Tiba-tiba Ja'far Sadiq mengatakan tidak mungkin khairul umat membantai Hasan dan Husain katanya. Tidak mungkin khairul ummah menyanyiakan wasiat Rasulullah. Terus bagaimana wahai imam katanya? Bukan begitu bacanya. Yang benar kuntum khairu a'immah. Kalian adalah sebaik-baik para imam. Imam 12. Lihat dalam kitab mereka juz pertama halaman 10 tafsir al-qummi demikian pula doanya kaum muslimin yang sering dibaca alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah untuk eh, jadikanlah kami sebagai imam orang yang takwa tafsirnya dalam ahlu sunnah maksudnya jadikanlah kami ini memimpin keluarga orang-orang yang takwa tapi ketika dibacakan ayat ini kata Al-Qummi dalam tafsirnya Abu Abdullah alaihi salam berkata Laqad yas'alu yas'aluna 'aziman itu meminta perkara yang terlalu besar pengen jadi imam. Salah itu. Bagaimana imam yang benar ayatnya? Bukan begitu. Ayatnya waj'alna waj'allana lil muttaqina a'immah. Jadikanlah untuk kami para imam-imam katanya. al ini juga penulis tafsir dan menyatakan tahriful Quran juga. Al-Quran yang ada pada kalian itu salah. Penuh tahrif. Sehingga diantaranya disebutkan oleh al ini dalam kitab Al-Kafi tentang ayat-ayat yang ada pada kitab mereka rubah dan mereka tambah. Dan mereka katakan, apa yang kalian pegang itu buatan Abu Bakar wa Umar. Sedangkan yang kami pegang, buatan alil Bait. Dikumpulkan oleh alil Bait. Di antara ucapan beliau, ucapan orang ini, Innal Qur'an ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammad 17.000 ayat. وكما هو معلوم أن عدد آيات القرآن الكريم تعدل قريبا ثلث ما ذكر. Kata dia, Quran itu datang dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 17 alif ayat. Berapa? Hah? 6, 17 ribu ayat. Sedangkan Quran kalian berapa ayatnya? 6 ribu 666 ayat. Seberapanya itu? sepertiganya. Alhamdulillah, ucapan Al-Kulaini, tadi Al-Qummi. Baik, waktunya. Kemudian Abdul Qasim Al-Kufi, kemudian Al-Mufid, kemudian Ardibili, kemudian al tubrusi kemudian sekian banyak tokoh-tokoh mereka semuanya berbicara tentang masalah Quran Fatimah yang tiga kali lipat Quran kita. Padahal Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Artinya apa? Tidak mungkin akan berhasil mereka. Tidak akan ditengok oleh kaum muslimin. Karena Al-Quran yang ada pada kaum muslimin dijaga oleh Allah dengan sekian banyak sebab-sebab. Di antara sebabnya, hafalan kaum muslimin yang tidak pernah berhenti selalu muncul dari pondok-pondok pesantren para penghafal-penghafal. Eh, selalu muncul dari kaum muslimin para penghafal-penghafal Quran. Sehingga tidak ada yang berhasil ingin merubah Al-Quran. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakum bihamdik, la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.